a'ta u'tiya wa yajuzul amrani boleh dengan dua sisi boleh di fathah hamzahnya anna atau di kasrah inna kapan itu ba'da fa'il jaza ketika datang setelah fa yang menunjukkan balasan man amila minkum su'an siapa saja yang diantara kalian berbuat kejelekan sampai dengan akhirnya fa innahu ghafurur rahim ada dua riwayat sepertinya ada riwayat yang fathah fa'annahu ada juga dengan kasrah fa'innahu kenapa ketika karena dia jatuh sebagai jawaban boleh hmm. kemudian tempat berikutnya perlu gak dirob itu mana amila minggum su'an man ismu syarat jazim tajzimu ini al awal yang pertama amila fi'lu syarat. Ya. Yang kedua wasani jawabuhu wa jazauhu. Ya. Yaitu fa'annahu jawabuhu wa jazauhu. Mabni ala sukun man mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada ya rabnya man mubtada amila fi'lun madin mabni ala al-fath fi mahalli jazmin fi'l syarat wa fa'iluhu dhamirun mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa wa jumlatul fi'li wal fa'il fi mahalli rafin khabar al mubtada jadi amila jumlah fi'il bersama fa'ilnya pada mahalnya apa rafa sebagai khabar bagi man minkum mink jar majrur min harfu jar wal kaf dhamir mutasil mabni ala dhamm fi mahalli jar bi min wal mim alamah al jama' kemudian fa innahu fa rabita li jawab syarat inna dengan kasrah hamzah harfu taukid wa nasbin. Kalau kira kita apa? Fa innahu ya. Ya. Jadi inna bi kasrah hamzah harfu taukid wa nasbin dan sibul isma tarful khabar wal hadha min muttasil mabni ala dhamm fi mahalli nasbin ism inna. غفور خبرها مرفوع وعلامة رفيع بمؤخره رحيم نعت لغفور ونعت يدفع المنعود في الإعراب تبعه في الرفع وعلامة رفع ضم آخره wa jumlah inna asmiha wa khabariha fi mahali jazmin jawab syarat kemudian siapa yang memfathahnya wa annahu maka master munsabik dari anna wa ma ba'daha dengan setelahnya dari mubtada dan khabarnya ya mahdhuf المصدر المنسبك mubtada wa وما بعدها مبتدأ وخبر fal التقدير فالغفران rahmah hasilani jadi kalau kita menfathah hamzahnya fa'annahu berarti dia pada takwilan mufrad kan? Fa'annahu ghafur rahim takwilannya mufrad. Mana khabarnya? Khabarnya mahdhuf. Yani fal ghufran war rahmah hasilani. Maka ampunan dan rahmat terjadi untuk dia. Adapun kalau kita inna ya nggak perlu menakdirkan di situ apa? Khabar karena sudah menjadi jumlah fa innahu ghafur rahim di jumlah sudah ha isimnya ghafur rahim khabarnya kalau kita baca fa innahu ghafur rahim maka mubtada khabar tadi ditakwil menjadi mufrad kan fa innahu ghafur rahim ditakwil menjadi al ghufran war rahmah hasilani hmm. kemudian tempat berikutnya ba'da idza al-fujaiyah apabila datang setelah fa al-fujaiyah apa tujuan didatangkannya alfa ada idza al-fujaiyah ini tujuannya adalah adalah ala anna ma ba'daha yahsul ba'da wujudi ma qablaha ala sabilil mufaja'ah awil baghtah adalalah ala anna ma ba'daha yahsul untuk menunjukkan bahwasanya yang setelah iza ini terjadi ba'da wujudi ma qabla setelah terjadi apa yang sebelumnya dan terjadinya ini dengan cara tiba-tiba tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwasanya apa yang setelah iza itu terjadi setelah terjadinya apa yang sebelumnya dan terjadinya secara tiba-tiba kharajtu fa idza inna Zaidan qaim. Saya keluar tiba-tiba Zaid berdiri misalkan. Tadinya Zaid lagi sakit nggak bisa berdiri. Saya keluar oh, sudah berdiri gitu. Ya. Ini tujuannya tangannya Iza untuk menunjukkan bahwasanya terjadinya apa yang setelah Iza yaitu berdirinya Zaid itu setelah terjadinya al-khuruj dan terjadinya itu adalah secara tiba-tiba i'rabnya ya bagaimana kharajtu fa idza zaidun qa'im kharajtu fi'lun wa fa'il kharaja fi'lun madin mabni ala sukun ya liittisalihi bi dhamiri rafin ah, taharik wa ta dhamir mutasil mabni ala dham fi mahalli rafin fa'il alfa harfu adfin ya idza fujaiyah ya idzanya fujaiyah inna bi kasrah hamzah harfu taukid wa nasbin tansibul isma tarful khabar zaidan ismuha mansub wa alamatu nasbi al-fathah ala akhirih qaim khabaruha marfu' wa alamatu rafi' al dhammah al dhairu ala akhirih ya wa man fataha hamzah siapa yang menfathah hamzahnya fa idza anna zaidan qaim siapa yang menfathah hamzahnya maka masdar yang awal atau munsabik dari anna dan setelahnya itu marfu sebagai mubtada khabari mahdhuf takdirnya hasil takdirnya fa qiyamu zaidin fa idza qiyamu zaidin hasilun gitu ya kalau anna kan berarti jumlah mubtada khabarnya ditakwil jadi mufrad ya kan kalau kita fathah hamzanya anna takwilnya qiyamu zaidin terus khabarnya mana mahdhuf tanya hasil ya kharaju fa idza qiyamu zaidin hasil ah itu bagi siapa yang menfathahnya. Adapun kalau kita menkasrohnya ya sudah tidak perlu lagi di takdirkan di sana. Tidak perlu lagi ditakwil karena dia inna tidak ditakwil bersama yang setelahnya menjadi apa? isim. Difahami ini tempat yang kedua di mana boleh dua sisi fathah dan kasroh Ya. Kemudian tempat yang berikutnya yang ketiga di mana boleh kita manfaatkan hamzahnya anna atau mengkasrahnya adalah idza waqa'at fi mawdi'i ta'lil nahu nad'uhu innahu huwal barrahim. Ya mungkin di kira yang lain ada annahu wal barrahim sehingga al-musannif di sini menantangkan contoh ini. Nad'uhu إنه هو البر الرحيم ولبيك إن الحمد والنعمة لك شباب إعراب ندعوه إنه هو البر الرحيم ندعو فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهر الضمة المقدرة على آخره معنى من ظهرها الثقال ya دعا يدعو karena dia لأنه فعل مؤتل الآخر بالواو وفاعله Dhamir mustatir fihi wujuban takdiru nahnu ha wal dhamir mutasil mabni ala dhamm fi mahali nasbin maf'ulun bih. Inna dengan kasrah harfu taukid wa nasbin sibul isma wa tarfan khabar ha dhamir mutasil mabni ala dhamm fi mahali nasbin ismuha. Kemudian huwa dhamir fasal ya dhamir fasal yang memisahkan antara isimnya ini dengan khabarnya. Mabni ala fatla mahalla lahu minal i'rab. البر خبر إن يا مرفوع علامة رفيع ضم آخره الضمة الضمة الظاهر على آخره الرحيم نعت له نعت bagi البر والنعت يتبع المنعوت في الإعراب تابعه في الرفع وعلامة رفيع ضم آخره ومن فتح همزة أن siapa yang من فتح همزة أنnya maka di atas takdir lamul illah lam illah ada pentakdiran lam illah yakni li'annahu nad'uhu annahu li'annahu ada pentakdiran apa lam al illah lam ta'lil sama dengan lam illah ya. karena pada maudhinya ta'lil ya kan pada tempatnya ta'lil kemudian Contoh yang berikutnya innal hamda wan ni'mata laka. Labbaik innal hamda wan ni'mata laka. Labbaik. Ya. Maf'ul mutlak li fi'lin mahdhuf wujuban. Takdirnya apa? Ulabbi. Ya. Labbain lak. Ya. <clears throat> Aslinya itu labbain dua talbiyah, dua sahutan untukmu ya Allah Ya. Aslinya labaik itu labain lak. Dua kali sambutan. Memenuhi panggilan, seruan. Dibuang nunnya, labain lak dibuang nunnya. Sehingga menjadi labai. Ya. Kenapa dibuang? Karena dibofahkan kepada kaf dan dibuang lamnya sehingga menjadi labaik. Dan maful dia sebagai maful mutlak. dan labbaik itu bukan musanna tapi mulhaq alal musanna karena dia meskipun lafadznya musanna tapi maknanya bukan musanna maknanya lebih dari dua taksir li taksir maknanya uji buka ijabatan ba'da ijabah saya penuhi saya sambut ya Allah engkau sambutan demi sambutan berkali-kali kemudian apa inna harfu taukid wa nasbin tansubul isma wa tarfa'ul khabar alhamda ismuha mansub wa alamatu nasbihi fathah dhairu ala akhir al harfu atfin wa ni'mata ma'tuf ala ma qablah ma'tuf ala mansub mansub mithlu wa alamatu nasbihi al dhairu ala laka jar majrur ya alam harfu jar wal kaf dhamir muttasil mabni al fath fi jar bil wal jar wal majrur sibu jumlah muta'alik diwajibil hadzi dengan sesuatu yang wajib dibuang yaitu kainani innal hamda wan ni'mata kainani lak siapa yang memfathah hamzahnya innal hamda annal hamda wan ni'mata lak anna ya. maka dengan menakdirkan lamu ta'lil li anna ya Ya Allah aku sambut seruanmu sambutan demi sambutan. Kenapa? Li'annaka. Karena atau li'an alhamda wa ni'mah laka karena pujian dan kenikmatan itu semata bagimu <clears throat> milikmu adapun bagi yang dia mengkasrohnya tidak perlu ya untuk menakdirkannya sudah menunjukkan makna ta'lil ya dan di sana ada tempat yang lain. Ya dari diperbolehkannya di situ untuk kita memilih antara anna dengan fathah hamzah ataupun inna. Perlu nggak ini disebutkan? Cukup ya, nggak usah ditambahkan. Tambahan nggak? Hah? Nggak usah. Nggak usah ya? Hah? Tambahin nggak? Kalau mau tambahkan, saya tambahkan. Yaitu idza waqa'at inna khabarun an qaul. Ketika inna ini jatuh sebagai khabar bagi qaul. Sebagai khabar bagi qaul ataupun sebagai mubtada khabarnya qaul gantian. Contohnya qauli inni ahmadullah boleh kauli Ani ahmadullah. Kenapa? Karena di sini inna menduduki posisi khobar bagi kaul. Ya, karena dia menduduki posisi khobar bagi kaul. Kauli ini ahmadullah. Oleh Ani ahmadullah. Kalau Ani ahmadullah berarti ditakwil dengan mufrad dia. Atau sebaliknya, ini Ahmadullah Qauli. Kalau dia inna'nya ataupun aniknya dijadikan khobar atau dijadikan mubtada kemudian khobarnya qaul dibalik boleh dibalik balik ini qauli ini ahmadullah qauli anni ahmadullah atau ini ahmadullah qauli anni ahmadullah qauli boleh itu ringkasannya yang kedua Idza waqa'at ba'da fi'li qasamin. Ketika jatuh setelah fi'il qasam. La ma ba'dah setelah ketika jatuh setelah fi'il yang menunjukkan qasam yang tidak ada lamnya setelahnya. Contoh halaf tu boleh innaka karim atau annaka karim. Yang ketiga idza waqa'at ba'da lami jarama ba'da la jarama ketika jatuh setelah la jarama itu juga boleh dengan dua sisi la jarama innaka ataupun la jarama annaka qaim Nah, kemudian masih kuatnya nih energinya? Hmm. Gimana lagi Cukup lanjut Ki? Terserah lagi. Gimana sih Cukup ya. Insya Allah nanti ada usulan untuk kita membaca kitab faraid ya mungkin sudah pada punya ya kitab-kitabnya sudah fotokopi <clears throat> tapi asalnya seperti ini nanti aja ya setelah masa depan kita punya waktu belajar paling berapa bulan lagi sebulan paling ya tanggung kalau diselangi diselangi diselingi libur takutnya lupa nggak nyambung lagi ya Insya Allah kitab Faraid kita baca pada hari Sabtu ini biar kita tidak capek ya belajar nahu terus ya sehingga nanti nahunya hari Sabtu bagi dua paginya ya biar adil ya paginya bagi dua jam 8 sampai jam 10 jam 8 sampai 9 awakib 9 sampai jam 10 mutamimah Nah, setelah istirahat jam 10 baru kita baca. Insya Allah. Kalau nggak ada halangan. Sebelum ditutup, eh? Sudah pada punya kitabnya tuh? Sudah fotokopi? Judulnya, apa judulnya? Bukan tahu, bukan. Untuk pemula. Kita fawaid untuk pemula, tapi lengkap juga. Saya sengaja pilihkan itu karena lebih mudah dan sudah banyak di situ contoh-contohnya, tidak perlu kita coret-coret. Sudah beberapa ehwan menokop atau kopi sudah. Ya. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Kalau sudah selesai pelajaran hilang antuknya. Seger. Eh. Oh ya contohnya ya tadi ya halaftu annaka karimun ataupun halaftu innaka karimun kalau misalkan ada lamnya apa yang benar harus apa kalau misalkan ada lamnya pada jawabannya inna apa anak inna I ya wallahi inna Zaidan laqaim. Inna ada lamnya. Tapi kalau nggak ada lamnya maka boleh inna, boleh anna halaftu annaka karimun atau innaka karimun. Yang lain nggak ada? Ya. Gimana? yang boleh dibuang di situ eh yang iya ya kok dibuang oh iya ya dibuang ditakdirkan jadi jelas ya jelas dibuang nggak boleh munculkan. kalau dimunculkan ya nggak bisa ya. ditakdirkan saja di situ kopernya. apa contohnya tadi kalimatnya ya wa annahu ghafurur rahim ya mungkin dalam kira yang lain wa innahu ghafurur rahim kalau kita pilih inna ya jelas tidak ada masalah tidak ada penakdiran di situ karena inna tidak berubah ghafurur rahim innahu ghafurur rahim itu tidak merubah jumlah yang dimasukinya tapi kalau anna merubah yang tadinya jumlah menjadi apa mufrad berarti kalau mufrad dia dijadikan sebagai mubtada mana khabarnya ya khobarnya ditakdirkan hasilani ya. ya demikian harus ya ditakdirkan nggak boleh dimunculkan ya diinget-inget ya ini tempat-tempatnya banyak hmm. yang lain nggak ada ya ki yang robesan ki Ya. Ya. Cukup ya kalau nggak ada sampai di sini dimanfaatkan waktu. Jangan dipakai untuk tidur ya. Nanti istirahatnya pada zuhur. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.